Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki Mau? Hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah insyaallah kita melanjutkan daras pelajaran kita dari risalah al-usul ats-tsalatsah al usul al kita telah masuk pada pembahasan al-aslu yaitu pokok yang kedua dari al-usul as-Salasa, dari tiga pokok yang akan beliau bawakan yaitu marifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal dinul Islam dengan dalil-dalilnya. Beliau mengajak para kita untuk menjadi seorang muttabi. Orang yang mengikuti dalil-dalil yang ada dalam agama ini. Membangun akidah kita, membangun ibadah kita, membangun muamalah, akhlak kita, bagaimana kita mewujudkannya dengan dalil-dalil yang diajarkan di dalam agama kita. Kemudian belum memberikan atau membawakan definisi Islam dan telah kita sampaikan itu. Islam dengan makna yang am. Itu Islam dengan makna ajaran semua para nabi dan rasul. Itu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lau bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu Islam dengan makna berserah diri kepada Allah dengan dasar tauhid dan tunduk dan patuh ketundukan dan kepatuhan terhadap setiap ajaran agama dan berlepas diri dari segala bentuk syirik dan para pelakunya. Ini adalah ajaran semua nabi dan rasul. Inilah Islam yang diajarkan semua nabi dan rasul. Menegakkan tauhid, mewujudkan ketaatan terhadap ajaran agama dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Adapun Islam yang dibawa Rasulullah SAW adalah Islam dengan inti ajaran seperti tadi, tetapi syariatnya adalah syariat yang sempurna, yang kamilah, yang syamilah, yang merupakan risalah akhir zaman, yang tidak ada lagi risalah setelah risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita melanjutkan perkataan Syekh, yaitu dan Islam ini wahwa salah satu marotib. Islam ini ada tiga tingkatan. Ini tingkatan yang berkaitan kualitas agama. Itu al-islamu wal imanu wal ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Islam sebagai tingkatan yang paling bawah. Di atasnya adalah iman. Iman dan di atasnya lagi adalah ihsan. Ini adalah tingkatan kualitas di dalam agama seorang. Setiap mukmin adalah muslim. Tetapi tidak setiap muslim adalah mukmin. Sebagaimana pula setiap muhsin adalah mukmin. Akan tapi tidak setiap mukmin adalah muhsin. Adapun Islam dan iman ada yang perlu kita pertegas dan kita perjelas. Kalimat Islam dan iman apabila bersatu dalam sebuah kalimat dalam satu ayat umpamanya kalimat Islam dan iman itu ada di situ. Maka makna Islam dan iman memiliki makna yang berbeda. Contoh di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna Ketika datang orang Arab, ini orang-orang Badui, datang kepada Nabi Alaihi Wasallam dan mengatakan, Amanna, Ya Rasulullah kami telah beriman. Ya Rasulullah kami telah beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada nabinya, "Qul lam tu'minu." Katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lam tu'minu, kalian belum beriman." Walakin qulu aslamna. Akan tapi ucapkanlah oleh kalian kami telah Islam. Kenapa? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Dalam kalimat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam satu ayat ada Islam, ada iman. Atau ada iman, ada Islam. Sebagaimana seorang badui ketika datang pada Nabi, Ya Rasulullah kami telah beriman. Allah ingin menegaskan kalian belum beriman. Kenapa? karena iman belum meresap di dalam hati mereka. Maka di sini Allah membedakan antara Islam dan iman. Islam dan iman memiliki perbedaan makna. Islam lebih pada penampakan amal-amal zahir. Oleh karena itulah orang-orang munafik yang secara zahir dia mengucapkan kalimat syahadat, Secara zahir dia salat dan ikut bersama dengan kaum muslimin bahkan terkadang jihad bersama kaum muslimin. Tetapi orang munafik sungguhnya hanya memberikan amal zahir untuk menipu kaum muslimin. Sedangkan batinnya menyimpan kekafiran. Oleh karena itulah karena batinnya menyimpan kekafiran di dunia dia dihukumi sebagaimana muslimin, zahirnya sebagai muslim dia dihukumi sebagai seorang muslim yang tidak boleh ditumpahkan darahnya. Dia dijaga, dia terjaga darah dan hartanya. Tetapi karena batinnya itu kafir, di akhirat kelak, orang-orang munafik, Allah akan masukkan ke lembah jahanam bersama dengan orang kafir. Inallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam eh, jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang munafik dan orang kafir di satu lembah jahanam. Maka di sini Islam dan iman Allah membedakan. Adapun kalau hanya disebut Islam kemudian atau hanya disebut iman, maka Islam dan iman ini memiliki makna yang sama. Islam ya iman, iman ya Islam. Artinya Islam mencakup semua cabang iman, iman juga uh, masuk dalamnya adalah apa yang maksudnya dengan Islam. Seperti umpamanya innamal mu'minuna sesungguhnya orang-orang mukmin. Maka di sini adalah maksudnya mukmin di situ yang masuk di dalamnya adalah muslim. Sebagaimana juga umpamanya inna dina indallahil islam. Di sisi Allah agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Maka Islam di sini mencakup semua ajaran iman. Maka Islam dan iman kalau dia bersatu atau berada dalam sebuah kalimat ada bertemu maka maknanya berbeda. Kalau dia berdiri sendiri-sendiri maka maknanya adalah iman ya Islam, Islam ya iman. Iman adalah tingkatan orang-orang yang mereka menampakkan amal-amal zahir sebagai seorang muslim. Dia bersyahadat, dia salat, dia puasa, kalau dia telah mampu dia zakat, dia haji. Ini semuanya amal zahir amal yang nampak. Maka arkanul Islam berkaitan dengan amal-amal zahir. Adapun iman itu sudah berkaitan apa yang meresap di dalam hati. Di mana hatinya telah terisi dengan ini hal-hal yang sifatnya keyakinan-keyakinan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, rasul, yaumul akhir, takdir. Ini semuanya berkaitan amalan hati sehingga tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan amal zahir. Adapun ihsan orang yang sampai pada derajat ini agama yang paling tinggi karena dia senantiasa dalam merasa merasa dalam pengawasan Allah. Di situ ada kerinduan, ada kelezatan dan ada kerinduan terhadap Allah Subhanahu taala. Ini tingkatan yang paling tinggi dalam beragama. Dari sisi tingkatan, maka Islam ada tiga tingkatan, yaitu Islam, iman, ihsan. Dari sisi pengungkapan, ini iman, Islam dan iman, terkadang Islam dan iman memiliki makna yang sama, terkadang memiliki makna yang berbeda. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sampai sini dulu pelajaran kita. Insyaallah kita akan lanjut pada pembahasan berikutnya. Ini berkaitan dengan masing-masing arkan, masing-masing rukun dari maroti maratibuddin ini, dari tingkatan agama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman agama dan memberikan taufik amal sehingga kita senantiasa berada di atas siratal mustaqim. Eh, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.